Khutbah di sini adalah khutbah Jumat. Bukan khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau ceramah biasa, tetapi khutbah Jumat. Menurut keterangan dari Salim bin Eid Al-Hilali. Fakultu, aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Nabi sedang berkhutbah, diajak bicara oleh Tamim bin Usaid dan ini boleh untuk sesuatu yang sifatnya darurat mendesak boleh jamaah mempunyai keperluan yang mendesak tentang ilmu atau yang lain boleh memutus khutbahnya si khatib Salah satu dalilnya ini. Dari lain masih ada beberapa. Wahai Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dini. Laki-laki yang asing. Aku ini orang asing, datang dari jauh. Sengaja datang kemari untuk bertanya tentang agama ini, tentang Islam tentang hukum-hukum halal dan haram dan seterusnya tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dohirnya dia bukan penduduk Madinah. Ya. Yeah. Mungkin tidak ada waktu untuk menunggu sampai Nabi selesai berkhutbah. Habis itu dia mempunyai keperluan lain. Sementara mendesak ingin tahu ini halal apa haram, ini wajib atau tidak, dalam keadaan seperti ini boleh memutus khutbah si khatib. La yadri ma dinuhu. Dia tidak mengetahui agamanya. Aku ini dalam kaidah bahasa Arab boleh ya. Yeah. Uh, mutakallim tetapi memakai sigat mukhatab, uh, memakai sigat gaib ya e, orang pertama tetapi memakai bahasa gaya bahasa dia sebagai orang ketiga ya ya kan orang pertama si Tamim bin Usaid orang kedua Rasulullah SAW orang ketiga tidak ada ya kan dialog antara Tamim dengan Rasulullah SAW tidak ada orang ketiga tidak ada orang yang dibicarakan, dia mereka tidak ada. Yang ada aku dan engkau, aku dan engkau. Tetapi memakai uh, gaya bahasa uh, orang ketiga, ah, ini boleh. Ya. Artinya gaya bahasa seperti ini ada dalam kaidah bahasa Mungkin dalam bahasa kita tidak ada, mungkin ya. Seorang laki-laki asing sengaja datang kemari ya Rasul untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu tentang urusan agamanya. Mana yang halal, mana yang haram, mana wajib, mana yang tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tinggalkan. Maksudnya dirinya sendiri. Jadi terjemah bebasnya, aku datang kemari, aku ini orang asing dari negeri jauh, uh, ingin bertanya kepada engkau ya Rasul tentang perkara agama ini. Fa'akbala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arahku, menghampiri aku. Ah, ini uh, tahwil langsung berubah dari orang ketiga uh, dirubah menjadi orang pertama, ya. Dari dia ke saya ya eh, ini boleh kan dia dia juga ya rojul di sini dia uh, eh, alayya saya di sini uh, dia juga si Tamim bin Usaid wa taraka khutbatahu Rasulullah meninggalkan khutbahnya meninggalkan mimbarnya memutuskan khutbahnya memotong khutbahnya dan e, menghampiri aku hatta intaha ilayya menghampiri e, dan mendekat ke arahku lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam orang tidak dikenal entah kaya entah miskin entah orang berpangkat atau rakyat jelata karena Nabi nggak kenal orang gorib orang jauh orang asing tapi Nabi <clears throat> rela memutuskan khutbahnya demi memenuhi hajat orang uh, asing ini. Ya. Sementara di riwayat lain Nabi berbicara, kemudian ada yang bertanya, ya, memotong pembicaraan, Nabi tidak ladeni. Ya, kan ada riwayat. Ah, setelah selesai baru diladeni. Ini menunjukkan bahwa uh, seorang khatib, seorang uh, eh, ustadz seorang penceramah dia berhak meladeni yang bertanya atau tidak meladeni. Ya. Ah, bagi yang bijak mengikuti uh, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia meladeni orang yang memang butuh segera darurat sementara yang biasa ketemu muridnya misalnya bisa ditunda. Ya, Hal seperti ini saya kira sesuatu yang sangat mudah kita fahami. Ya, hanya kadang-kadang terdorong oleh hawa nafsu. Ya, oh, karena kaya, karena berpangkat, karena pejabat, maka segera diladeni. Karena rakyat jelata miskin, maka tidak digubris. Ini bagian dari hawa nafsu. Fa'utiya bi kursiyin, lalu didatangkan sebuah kursi untuk Nabi duduk. Ya. Faqa'ada alaih Nabi duduk di atas kursi, kursi tersebut wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Lalu dari atas kursinya itu beliau sambil duduk, beliau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Tidak disebutkan di sini. Tentu mungkin bisa uh, 5 menit, 7 menit, kalau kata kita ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya, tidak dibawakan di hadis ini apa isi dari ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan kepada Tamim di sini. Ya. Summa ata khutbatahu, kemudian Nabi kembali ke mimbar. Kembali meneruskan khutbahnya, tidak mengulang. Ya, jadi tidak mengulang, tidak seperti sholat. Kalau sholat tentu harus diulang, sholat batal e, diulang. Ya, ini tidak diulang, diteruskan seperti tawaf. Jika kita putaran ketiga batal, maka kita wajib berwudu. Setelah itu kita lanjutkan dengan putaran keempat dan seterusnya. Tidak mengulang dari awal. Berbeda dengan sholat. Jika sholat kita batal, maka diulang. Ya. Itikaf bagaimana itikaf? Jika hari ketiga itikaf kita e, batal, maka dilanjutkan, bukan diulang. Ya. Jadi itikaf seperti e, tawaf ya, dilanjutkan. Dan tidak mungkin itikaf tidak batal kan tidak mungkin. Buang air pastikan keluar dari masjid. Keluar dari masjid kan e, membatalkan itikaf. Ya. Nah, nggak apa-apa karena memang itu doruri. Maka jangan lama-lama, jangan terlalu jauh. Cari yang terdekat, kemudian balik lagi ke masjid. Fa'atamma akhiroha lalu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sampai akhir khutbah. Ya, entah tadi di khutbah pertama atau khutbah kedua tidak disebutkan. Ya. Nah, inilah salah satu sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam memotong khutbahnya ketika diperlukan. Sekali lagi ini boleh. Bagaimana dengan hadis barang siapa yang bercakap-cakap berbicara ketika imam sedang ketika khatib sedang berkhutbah kemudian dia sia-sia jumatannya faqat laga maka itu yang dimaksud adalah berbicara dengan sesama jamaah. Berbicara sesama jamaah walaupun pembicaraan itu sekedar ucapan ansit. Diam kamu. Ya. Ada teman kita berdua di samping kanan kita lagi ngobrol. Kita bilang, diam kamu. Ah itu fakat laga, maka telah laga, telah sia-sia Jumatan kita. Ya, walaupun ucapan yang bagus kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak boleh. Adapun kepada imam boleh. Kepada imam boleh ini salah satu dalilnya. Kepada khatib boleh. Fikul hadis. Hadis sini sahih riwayat Imam Muslim. Kamalu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa rifqihi bil muslimin wa kamali syafaqatihi alaihim wa khifdi janahihi lahum. Kesempurnaan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Ketawaduan yang sempurna. Berbicara di hadapan orang banyak. Diperhatikan oleh orang banyak. Ditinggalkan oleh beliau. Demi apa? Demi untuk satu manusia yang entah dia ini siapa. Ini Tawadu. Biasanya orang besar berhadapan dengan orang yang tidak dikenal itu meremehkan, mengecilkan. Nabi Muhammad SAW tidak. Mana ada manusia yang lebih besar dari beliau? Tidak ada. Tapi beliau tidak meremehkan orang yang baru saja beliau kenal. Ya, tidak seperti kita. Ya, e, baru lurah saja ketika melihat orang yang tidak dikenal maka malas dia. Ya. Apalagi camat, gubernur, presiden. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketinggian beliau, kebesaran beliau jauh lebih tinggi lebih besar dari seorang presiden. Tapi beliau uh, menanggapi, meladeni orang yang tidak dikenal yang uh, datang di hadapan beliau ketika ada hajat ya. sayang, lembut, merendahkan diri. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin. Ya, di hadapan kaum muslimin, tidak di hadapan kaum kafir Karena merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir karena kekafirannya, karena kebesaran orang kafir ini haram. Ya. Yang kedua, جواز مقاطعة الخطيب وسؤاله إذا كان الأمر ضروريا bolehnya memotong khatib bolehnya memutuskan khutbah si khatib dan bertanya kepada khatib tersebut apabila hal itu darurat doruri. ini darurat karena sangat berhajat dibutuhkan Orang ini ingin sekali e, cepat mendapatkan jawaban. Ya. Tentu hal-hal yang tidak darurat, yang bisa ditunda nanti, ya tunda. Ya, yang kita bisa bertemu setelah khotib ini selesai, nanti habis sholat kita e, ngobrol dengan ustadz ini, ah, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak bisa, memang segera dibutuhkan, atau mungkin bersangkut paut dengan isi khutbah itu, yang apabila ditunda nanti dia lupa dan seterusnya ah, hal-hal seperti ini uh, boleh dan sekali lagi bagi khatib berhak melayani atau tidak ya berarti dia boleh beristihad ini orang ini patut saya layani yang ini enggak si khatib si penceramah uh, berhak beristihad yang ketiga, jawazu qad'il khutbati idza kana jai dai aula min istimrar Bolehnya bagi sang khatib kalau tadi bagi jamaah. Kalau ini bagi sang khatib. Bolehnya bagi sang khatib untuk menghentikan khutbahnya apabila ini lebih diutamakan, lebih bermanfaat daripada meneruskan. Ya, kalau diteruskan lebih baik ya teruskan. Kalau diputuskan lebih baik karena satu dan e, lain masalah, satu dan lain hal, maka lebih baik diputus. Sekali lagi, khatib di sini e, berhak untuk beristihad. Dan bagi para jemaah tentu wajib sami'na wa ta'na terhadap istihad khatib. Yang bertanya kalau tidak diladeni, maka tidak boleh e, ngotot ngeyel. Ya, dia sudah angkat tangan. Ustaz, ustaznya diem aja, ya. Ustaz, ya, Ustaz teriak-teriak, nah, jangan. Ya. Ketika teriak sekali atau mengangkat tangan sekali tidak diladeni sudah. Dia duduk, ya, jangan mengangkat uh, tangan lagi. Dengan berdalih dalil ini dan dalil-dalil lain, lalu dia memaksa si khatib untuk menjawab uh, ucapan dia, pertanyaan dia, nah, ini tidak benar. Ya. Jadi wajib bagi jamaah khususnya si penanya tadi untuk uh, sami'na wa ta'na terhadap keputusan khatib. Man jahula syai'an bagi 'alaihi su'alu ahli al-'ilm li'anna shifa' al ay as-su'al wal 'ilmu bit-ta'allum. Wajib bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu bertanya kepada ahlul ilm. Maka tidak boleh orang yang tidak tahu ilmu lalu dia beristihad sendiri, ngarang sendiri. Dia bongkar-bongkar Al-Qur'an, saya Bukhari, saya Muslim, ingin tahu jawabannya. Sebetulnya uh, eh, MLM itu halal apa haram? Sebetulnya asuransi itu halal apa haram? Dia nggak mau nanya. Dia kebet-kebet Al-Qur'an, saya Bukhari, saya Muslim, ini tidak benar. Ya. Karena dia bukan ulama, kita bukan ulama. Kalau ulama, iya. Ulama sudah hafal Al-Quran, sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim, sudah faham. Jadi ketika timbul permasalahan, maka ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah yang dia hafal. Nah kita bukan ulama, maka tidak boleh kita menyelesaikan masalah sendiri. Berarti kita telah mengingkari sebuah ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Jika kalian tidak tahu tentang satu permasalahan, tanyakan kepada ahlu zikr ahli ilmu. Kalau kita nggak mau nanya, berarti kita telah mengingkari ayat ini. Kita telah bermaksiat terhadap ayat ini. Ya. Yeah. Maka Nabi berkata seperti ini, Inna sifa al-ayyi as-su'al itu ketika beliau mendengar ada seseorang yang mati gara-gara mengikuti fatwa temannya ketika dia junub bangun tidur mimpi basah junub sementara dalam keadaan sakit demam tinggi dia nanya kepada temannya apakah ada rusuh bagi saya untuk tidak mandi saya sedang demam tinggi dijawab oleh temannya nggak ada kamu harus mandi lalu orang ini mandi dan akhirnya mati Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Nabi marah. Beliau mengatakan qataluhum qataluhum qataluhum. Orang itu telah membunuh temannya, orang itu telah membunuh temannya, orang itu telah membunuh temannya. Kenapa dia tidak bertanya? Kenapa dia beristihad sendiri? Ya, wajib bagi kita yang tidak tahu tentang ilmu bertanya. Ketika kita bertanya, dan kita sikoh kepada orang yang kita tanya. Guru kita misalnya, syekh kita misalnya, Syekh Ali Hasan misalnya, Syekh Salim misalnya. Dan jawabannya salah. Fatwanya salah. Maka, maka ah, si mufti itu, si yang, yang berfatwa itu, yang akan menanggung kesalahannya. Ya, ah, dari sini dua pelajaran. Bahwa kita harus sikoh kepada seorang alim, orang alim, jangan mentang-mentang alim. Ya, sebab jika jawabannya salah, fatwanya salah, dia menanggung dosanya. Ya. Wal ilmu bita'allum dan ilmu itu dengan ta'allum. Apa ta'allum? Belajar. Belajar. Ilmu itu tidak dengan uh, semedi, puasa, zikir, wirid, wirid sekian ribu kali nanti datang ilmu zikir sekian, sekian ribu kali lalu oh, terdengar suara oh hadis itu dhaif oh hadis itu sahih tidak seperti itu innamal ilmu bita'allum ilmu itu dengan belajar belajar itu ada murid ada guru ada guru ada murid ada yang belajar ada yang mengajar itu ta'allum ya yeah. Maka ilmu laduni, ilmu yang didapat langsung dari Allah tidak ada dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar. Dengan siapa beliau belajar? Dengan Jibril. Jibril langsung dari Allah begitu. Kemudian jawazu i'ta'id durusi wa ilqa'il muhadarati wa ta'limin nasi ala kursiyin. Bolehnya memberikan pelajaran, muhadarah, ceramah, mengajarkan manusia dari atas kursi. Ini boleh. Ya. Ada subhat mengatakan tidak boleh. Yang lain di bawah harus di bawah semua. Ya. Pernah saya diprotes oleh seorang jamaah ya e, kenapa Ustadz di atas, lainnya di bawah semua, ya? Bukankah harus e, eh, tawadu gini gitu, ya? E, ini jawabannya. Boleh. Boleh. Tidak merupakan kesombongan, ya? Boleh. Karena dibutuhkan. Ya. Eh, ini jelas disontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkhutbah wajib berdiri. Khutbah Jumat ya wajib berdiri kemudian duduk di antara dua khutbah ini sesuatu yang wajib diikuti mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun ta'ud durus memberikan pelajaran, muhadarah, ceramah, mengajarkan manusia pelajaran-pelajaran di luar khutbah Jumat ee, eh, boleh dengan duduk di atas kursi. Kemudian al-mubadaratu ila jawabil mustafti wa taqdimi ahammil umur fa ahammiha. Anjuran bersegera menjawab orang yang minta fatwa. Ya, karena orang minta fatwa berarti dia butuh. Orang minta fatwa tidak seperti murid. Kalau murid kan tidak langsung diamalkan. Murid bertanya kepada guru, jika ada seorang meninggal, ahli warisnya cuman anak perempuan, apakah dia uh, menghabisi semua harta ayahnya? Ya, ibunya sudah tidak ada. Ini kan bukan fatwa, ya. Artinya si murid ini untuk menambah ilmu, bukan minta fatwa. Berbeda yang datang ini uh, seorang ibu-ibu ya datang kepada seorang syekh alim ya minta fatwa ayah saya baru saja meninggal meninggalkan harta begini begitu apakah seluruh hartanya jatuh ke tangan saya atau tidak nah ini fatwa ini segera ya. jadi bisa bedakan ya mana pelajaran dengan pelajaran bisa ditunda adapun fatwa tidak ya. wa tadhimi ahamil umur fa ahammiha mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Ya, dalam kaidah dunia dan akhirat seperti ini. Dunia pun seperti itu. Mana yang lebih penting nih, ya? Uh, beli kendaraan apa uh, memperbaiki rumah, ya? Kita bisa jawab mana pilih yang lebih penting. Ya. Akhirat seperti itu, mana yang lebih besar? Yang terakhir man qata'a khutbatahu atammaha idza 'ada ilaiha wa lam yasta'nif. Barang siapa yang memutuskan khutbahnya, memotong khutbahnya, menghentikan khutbahnya, maka setelah itu dia menyempurnakan lagi, tidak perlu mengulang dari awal. Tidak seperti salat tadi. Ya, kita lanjutkan 608. 608 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لائق أصابعه الثلاث dari Anas Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakan makanan la'iqa asabi'ahus Salat, maka beliau menjilati uh, tiga jari tangan ya kan beliau makan dengan tiga jari tiga jari yang dimaksud jempol jari telunjuk dan jari tengah ya tentu ini makanan-makanan yang bisa dimakan dengan tiga jari ya nabi kan makan uh, kurma, uh, roti, ya. Nabi nggak makan soto, bakso, bubur ayam, ya. Itu muskil. Bubur ayam, bakso, soto dengan tiga jari. Ya. Maka jangan seperti madhab dohiriyah. Ya, pokoknya tiga jari. Apapun yang dimakan tiga jari. Eh, ini madhab dohiriyah yang batil tentunya ya. Nah, setelah selesai makan, tentu e, tiga jari beliau itu e, masih ada sisa-sisa makanan. Ya, namanya makanan kan tidak masuk semua ke mulut, ada yang menempel. Maka beliau menjilatinya. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa ini uh, tidak pantas, ini jorok, ini tidak beradab, wajib dia bertobat. Ya. Berarti dengan demikian dia menuduh Nabi jorok, tidak beradab, ya. Manusia termulia adalah beliau, manusia tersopan adalah beliau. Karena sopan dan tidaknya itu kan tergantung e, cara pandang. Ya. Siapa yang bilang tidak sopan? Suka-suka yang menilai kan? Kalau antum jadi orang barat, antum punya istri, diajak dansa oleh atasan antum, ya. Antum nolak, nggak sopan antum. Nah. Antum bangga kalau istri antum diajak dansa oleh atasan, oleh seorang menteri misalnya. Ya. Kata kita nggak sopan, ini nggak usah bicara agama dulu. Kata kita orang timur, orang Indonesia nggak sopan sekali. Kata sana sopan sekali. Dan saya pegang-pegangan seperti itu. Ya. Kita pegang kepala nggak sopan. Ya. Pegang pantat nggak apa-apa ya. Ini laki-laki sama laki-laki misalnya. Di Arab sana pegang pantat mar, ya. Pegang kepala biasa. Ya. Pegang jenggot ya. dilus-lus jenggotnya ya, seneng ketawa-ketawa dia. Ya. Kita mana jenggotnya dilus-lus gitu. Apa-apaan tuh? Ya. Nah, kan gimana cara pandang? Maka jangan mengatakan bahwa Nabi menjilati jarinya setelah selesai makan, jorok, gak sopan, gak beradab, maka wajib dia bertaubat. Ya. Yang mengatakan jorok apalagi, ini sangat tidak masuk akal. Karena makanan yang dimakan tadi dengan makanan yang menempel di tangan sama apa tidak? Tentu sama, bagaimana dibilang jorok? Bagaimana dibilang kotor? Orang sama-sama makanan, Ya. wakal dan Nabi bersabda, "Iza sakatat lukmatu ahadikum" Jika makanan kalian terjatuh, fal yumit anhal ada, Maka hilangkan kotorannya. Ya. Eh, kue apa jatuh kan tentu tidak semua kotor. Ada yang masih bersih, ada yang kena tanah kotor. Fal yumit an hal ada. Yang kena kotor buang. Wal yakulha dan makanlah yang tidak kotor. Ya. Agar apa? Wala yada'ha syaitan. Jangan di, jangan biarkan dimakan syaitan. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak boleh memberikan peluang kenikmatan, kesenangan, celah sedikit pun kepada setan. Ya, walaupun itu perbuatan baik. Ya, sekali-sekali biar senang setannya makan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus berbuat buruk kepada setan. Jika ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh setan, harus dihentikan. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, jangan biarkan itu dimakan setan. Ya, ini pun menunjukkan bahwa setan-setan, jin yang dimaksud, makan. Dan makannya sama dengan makan manusia secara umum. Ya, secara khusus disebutkan uh, tulang belulang. Ya. Secara umum, iya. Secara uh, umum. Sebab kalau betul bahwa jin itu makannya hanya tulang, tentu Nabi tidak akan bersabda seperti ini. Ya. Ini kan yang dimakan di sini tentu bukan tulang, apa saja. Ya kue, ya roti, ya apapun, jangan biarkan dimakan setan. Wa amara antuslatas antuslatal dan beliau juga menyuruh untuk membersihkan qas'ah. Di riwayat lain disebutkan uh, menjilat, tapi tidak langsung. Artinya kos'ah itu, kos'ah bisa piring, bisa nampan, itu kita bersihkan ketika masih ada sisa makan. E, kadang ketika membersihkan itu dengan jari satu misalnya yang ditempelkan ke daun itu, ke piring itu agar piring itu bersih, kemudian jari kita dijilat. Eh, e, ya. Bukan piring itu kita jilatin seperti ini bukan, ya. Jadi piring itu kita bersihkan dengan tangan kita, ya, yang kira-kira masih bisa dan uh, masih mungkin, ya. Ada nasi satu dua, ada apa kuah sedikit, ya. Nah, masih mungkin kita habiskan, ya. Tapi kalau tinggal sambal doang dua sendok, ya tentu kita nggak sanggup, ya. Sambal saja, ya Bukan itu maksudnya. Yang yang mungkin kita bisa memakannya. Sisa-sisa nasi, kuah, sisa-sisa remukan daging dan seterusnya, ah, ini usahakan jangan sampai tersisa. Bersih betul-betul bersih. Qal Nabi mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak tahu Kalian tidak tahu mana di antara makanan-makanan kalian itu yang mengandung berkah. Enggak tahu. Ya, yang sudah masuk perut atau justru yang tersisa sebutir dua butir nasi. Kita kan kita tidak tahu. Nah, berhubung kita tidak tahu, jangan sampai ada yang tersisa. Masukkan semua ke dalam perut. Jangan ada yang sisa. Ya. Dari sini kita tahu bahwa keberkahan itu dari makanan. Ya, kita makan sesuap ini berkah, suap yang itu tidak berkah. Ya, tadi kita makan pisang berkah, yang ini apel tidak berkah. Itu ada. Tapi kita nggak tahu yang mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Hanya Allah yang tahu. Nah, dengan kaidah ini maka seluruh makanan yang ada di depan kita yang memang menjadi hak kita uh, habiskan. Ya. ya, sama hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. <clears throat> Fikul hadis. As-sunnatu fi tanawulit tu'ami akhduhu bi thalathi asabi'. Sunnah di dalam makan itu dengan memakai tiga jari. Tiga jari yang dimaksud tadi. E, jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ya, Jangan dengan yang lain. Ya, Di samping e, susah itu yang termudah. Dan sekali lagi, e, tergantung makanan yang kita makan. Yang kedua, minas sunnati la'kul asabi'ith thalath. Au yal'akuha ghairuhu. Di antara sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjilati jari, ya, menjilati jari dan juga piring, tapi dengan cara seperti tadi. Dan di sini agak panjang beliau membawakan ucapan Al-Khattabi yang isinya kurang lebih seperti yang saya bacakan tadi. Jangan sampai ada anggapan bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu jorok, tidak sopan, tidak ada adab, jangan sampai. Wajib bagi kita bertaubat sekali lagi kalau kita sampai menuduh seperti itu. Ukuran kebenaran adalah Nabi, ukuran kesopanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di sini beliau juga mencontohkan beberapa hal-hal yang oh, lebih jorok bahkan secara uh, pemandangan ya. Tetapi karena itu sudah sering dilakukan oleh manusia dianggap biasa. Ya, jadi sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas itu bagaimana tempatnya? Bagaimana zamannya? Bagaimana trennya? Ya. Oleh karena itu patokan kita satu, satu manusia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesopanan adalah dengan mengikut beliau, kebersihan adalah dengan cara mengikut beliau, dan semua dunia akhirat. Jadi kebaikan yang beliau contohkan bukan hanya kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Maka yang paling bahagia hidupnya di dunia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang paling sehat badannya di muka bumi Rasulullah Wasallam yang hidupnya paling teratur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenikmatan-kenikmatan yang beliau dapatkan bukan hanya akhirat tapi dunia. Ya. Maka jika kita ingin bahagia dunia akhirat, contohlah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في لعق الأصابع Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasan kenapa kita menjilati jari. Disebutkan alasannya. Seandainya beliau tidak menyebutkan, sami'na wa ta'ala. Ya, karena kebenaran kan dengan mencontoh beliau. Nah, ketika beliau menyebutkan ini sebagai tambahan uh, keimanan, sebagai tambahan semangat. Ya, tapi jika beliau tidak menyebutkan, maka sami'na wa ta'ana. Seperti kita dilarang meniup-niup makanan, minuman, beliau tidak jelaskan kenapa. Ya. Ada beberapa riwayat dikatakan menghilangkan berkah, tapi riwayat ini diperselisihkan. Nah, ketika beliau tidak menyebutkan alasannya, sami'na wa ta'ana. Ya. Dan beberapa hal yang oh, sifatnya dunia dan beliau melarang atau menyuruh dan beliau tidak menyebut ilatnya, alasannya. Ya, sami'na wa ta'ala. Apalagi oh, ibadah makhluk umumnya dan hampir semua tidak disebutkan ilatnya. Kenapa subuh dua rakaat? Enggak disebut ilatnya. Kenapa babi haram? Enggak disebut ilatnya. Kenapa tawaf tujuh kali? Enggak disebut ilatnya. Kenapa nunjuk dengan e, jari telunjuk, tidak jempol. Enggak disebut ilatnya. Umumnya ibarat mahdoh tidak disebut ilatnya. Maka jangan kita membahasnya. Ya. Biasanya kita membahas atau bertanya ketika baru dengar. Ya. Belum pernah. Belum pernah ada orang uh, e, sholat, belum pernah lihat ada orang sholat dengan menggerakkan jari. Ya. Ah, kita tergoda Ya, emang kenapa? Gitu. Emang kenapa? Yang tidak paham bagaimana manhaj ini, cara beragama ini. Sementara yang lain dia nggak nanya. Sujud harus seperti itu, ruku seperti itu, dia nggak nanya. Kenapa? Karena udah sering tahu, udah eh, melakukan sehari-hari. Padahal dia sendiri nggak tahu. Sujud seperti itu, wudhu seperti itu. Kenapa? Dia kan nggak bisa jawab. Ya, Kenapa itu nggak ditanyakan? Kenapa yang ditanyakan yang menggerakkan jari? Karena dia baru tahu. Gitu. Apa ilatnya? Apa alasannya? Wahwa an annal barakata la yadril abdu aina hiya. Bahwa berkah itu di mana seorang hamba tidak tahu. Kita semua tidak tahu makanan mana yang mendatangkan uh, keberkahan apakah yang sudah masuk di perut kita atau justru yang tertinggal di piring kita. Dengan alasan inilah maka beliau mewajibkan kepada kita semua, menganjurkan kepada kita semua untuk memakan makanan di semua yang ada di piring kita. Satu lagi, yang bagil muhafadatu 'ala ta'amis saqibta. لأن ذلك محافظة على النعمة وعدم ضياء المال مهما كان قليلا wajib menjaga uh, makanan yang terjatuh artinya jangan dibiarkan dijaga uh, yang terjatuh itu jangan sampai uh, tertinggal ya karena hal ini berarti menjaga nikmat Allah tidak menyanyiakan harta walaupun sedikit. Ya, uang kita ratusan juta itu harga makanan cuma seribu perak, beli lagi juga mampu, jangan. Jangan dengan berpikiran seperti itu lalu tidak diambil, ya. Kalau diinjak sekalian, ya, injak sekalian tendang, ya, oh, beli lagi, ya, jangan. Ini bukan sifat para nabi dan rasul, ini bukan sifat orang yang awal. Wallahu a'lam. Ya, masih ada dua lagi kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan Fi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Masih ada dua fawaid lagi. Al-Islamu dinun فإذا وقع الطعام ينبغي إزالة الأذى عنه قبل أكله مرة ثانية Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Agama di muka bumi ini yang paling banyak mengajarkan kesehatan, kebersihan adalah Islam. Bandingkan kaum muslimin dengan orang-orang kufar, orang-orang barat, orang-orang Jepang dan seterusnya. Kaum muslimin yang paling maju dalam masalah kebersihan. Ya, kalau diamalkan, kalau dipraktekkan. Hanya sayang kaum muslimin tidak mengamalkan ini. Ya. Sesuatu yang hanya sedikit, sesuatu yang <clears throat> tidak terlihat oleh orang lain, kita disuruh membersihkan. Ya, cebok dari kencing. Ini tidak ada di ajaran lain. Karena bagi mereka air kencing sisa itu cuma sedikit. Bagi kaum muslimin najis yang apabila tidak cebok maka tidak sah solatnya. Bahkan terancam terkena adab kubur. Ini tidak dimiliki oleh eh, agama-agama uh, lain. Ya. Ah, bagaimana yang jelas kelihatan? Ya, di kamar mandi, di rumah, di kantor, di pesantren, mestinya kan lebih bersih lagi karena kelihatan kan. Hanya sayang di antara kaum muslimin tidak memperhatikan ini. Ya. Oleh karena itu apabila makanan terjatuh maka harus dihilangkan kotorannya. Ya, dihilangkan <clears throat> kotorannya eh, tidak langsung dimakan. Ini salah satu syariat membuktikan bahwa Islam mengajarkan kebersihan. Yang terakhir bayanun anna syaitana qad yusharikul abda fi ta'amihi wa syarabi. Keterangan bahwa syaitan ikut serta pada diri seorang hamba dalam makanan dan minumannya. Dari mengatakan ketika seorang hamba masuk rumah lalu dia membaca asma Allah maka setan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kita apabila seorang hamba ketika mau makan membaca bismillah maka setan mengatakan tidak ada makanan bagi kita apabila seorang hamba mau minum membaca bismillah maka setan mengatakan tidak ada minuman bagi kita ini mengandung arti bahwa jika kita tidak membaca bismillah ketika mau makan, setan ikut makan. Setan ikut minum kalau kita tidak membaca bismillah. Ya. Yeah. Dan disunahkan ketika kita teringat di tengah-tengah makan tadi dari awal belum baca bismillah, maka disunahkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dan ada seorang sahabat yang makan, makan sesuap, dua suap, tiga suap, dan seterusnya. Lupa baca bismillah dari awal. Lalu sahabat itu membaca tadi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian Nabi tertawa. Nabi tertawa. Nabi ditanya, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Beliau menjawab, aku tertawa melihat setan yang ikut makan bersama dia karena dia tidak baca bismillah lalu begitu dia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi setan itu muntah setan itu muntah nabi tertawa ya lihat nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasihan sama setan ya malah tertawa maka kita tidak boleh kasihan dengan setan ya ada setan dikasih kopi pahit dikasih uh, ayam putih ini namanya kasihan sama setan. Nabi tidak kasihan sama setan. Ada setan muntah-muntah, malah Nabi tertawa. Ya. Nah, ini bagi yang lupa. Ya. Nah, tentu ini tidak boleh kita sengaja, ya. Biar setan yang muntah-muntah nanti kita baca bismillah di tengah enggak, ya. Uh, lupa ya betul-betul lupa, tidak pura-pura lupa. Ya. Yang terbaik tentu baca bismillah dari awal. <coughs> Iza lam yataharraj minhu bil wasail syar'iyyah apabila seorang hamba tidak membentengi makanannya, minumannya eh, bahkan istrinya ya ketika jima dengan wasilah-wasilah yang syar'i ya kan doanya jelas Allahumma jannibna syaitan Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Itu kan ucapan seorang eh, laki-laki e, ketika mau menjima istrinya. Ini mengandung arti bahwa jika e, diem saja, jika tanpa doa itu berarti setan tidak jauh. Ya. Bahkan e, ikut serta waliyadubillah. Ya. Bahkan keutamaan yang besar sekali apabila dari jima yang membaca doa tadi kok jadi anak maka la yadurruhu syaitan anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan ada beberapa tafsiran di situ ya tafsiran terbesar bahwa syait, e, anak ini tidak akan berbuat syirik tidak akan keluar dari Islam tidak akan kafir gitu e, sebab kalau dikatakan tidak dimudaratkan oleh setan, tidak digoda setan, meski tidak ada manusia yang tidak digoda oleh setan. Ya. Tafsirannya diantaranya seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, selesai dua hadis. Ada pertanyaan? Silahkan. <clears throat> jin-jin sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini tentu sangat banyak jumlahnya. Mereka memakan tulang secara khusus dan makanan manusia secara umum. Apakah tulang dan makanan-makanan tersebut ada di dunia ini ataukah ada di alam gaib? Mengapa kita tidak pernah mendengar kabar ada tulang dan makanan-makanan manusia? yang hilang lenyap dimakan oleh para jin. Ini kan gaib, sering kita bahas. Sesuatu yang gaib maka tidak bisa kita berbicara apa-apa kecuali sekedar menirukan apa kata Al-Qur'an, apa kata hadis. Kan gitu. Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwa jin makan tulang. Ya sudah kita tirukan. Jin makan tulang. Ya. Al-Quran dan Sunnah mengatakan jika uh, kita makan tidak baca bismillah, maka jin bisa ikut serta. Nah, kita yakini. Tidak boleh kita tanggapi uh, uh, saya makan puas kenyang ya, padahal tidak baca bismillah ya. Kan mestinya kalau rebutan sama setan, setannya menang. Dia lihat, kita nggak lihat ya. Hal-hal seperti ini buang jauh-jauh. Hal yang gaib, yang hanya Allah yang tahu, maka jangan kita bicara kecuali sekedar menirukan. Ya. Bagaimana makan pada saat pernikahan banyak makanan yang tersisa? Bagaimana hukumnya? Kalau tersisa kemudian dibuang ya tentu mubadir. Kalau tersisa kemudian diberikan kepada fakir miskin, dibawa pulang, memang seperti itu sunahnya. Ya, ya tentu e, tersisa itu pasti ya. Karena kan eh, nggak e, mungkin kurang ya. Karena tentu <clears throat> undangan lebih sedikit dari e, stok makanan yang kita persiapkan. Dan pasti ada yang tidak datang misalnya. Ya pasti. Tapi tidak mentang-mentang tersisa kemudian e, dibuang kan? Dibawa pulang, diberikan kepada fakir miskin. Seperti itu. Pertanyaan tentang zikir berjamaah mohon tanggapan atas pengertian dan landasan hukum tentang zikir yang tertulis dalam buku ini. Panjang ini ya. Ya, nanti kita lihat. <clears throat> Bolehkah kita mengaminkan ketika khotib sedang berdoa dengan bersuara ketika khutbah Jumat? Ini tidak warid dari para sahabat. Jika ini kan Nabi khutbah Jumat sepekan sekali. Para sahabat sepekan sekali Jumatan bersama Nabi SAW. kalau ada riwayat Nabi berdoa, kemudian para sahabat mengangkat kedua tangan, amin, amin, tentu akan sampai ke Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ini tidak ada. Tidak ada riwayat karena khut Jumat dari awal sampai akhir semuanya ibarat mahdah yang tentu harus kita jalankan berdasarkan dalil. Ini tidak ada. Siapa yang melaksanakannya dia harus bawa dalil. Mana dalil? Yang ada justru sebaliknya bahwa Nabi saw dengan satu jarinya ketika berdoa. Ya. Nah, tentu tidak mungkin Nabi mengangkat dengan satu jari, para sahabat menyelisihi dengan mengangkat kedua tangan. Ini kan muski. Ya, di samping memang tidak ada riwayat. Pun tidak ada riwayat bahwa para sahabat begini semua ngikutin Nabi, nggak ada riwayat. Jadi Nabi saja, khotib saja yang seperti ini. Apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah mati? Ada beberapa ulama yang membolehkan dengan mengatakan ini sorakok, tapi ini saya kira pendapat yang lemah, bahkan sangat lemah ya. Karena kurban ini ibadah mahdoh yang keseluruhannya harus berdasarkan dalil. Kalau ada riwayat bahwa Rasul dan para sahabat berkurban untuk ayahnya, ibunya, siapapun yang sudah meninggal, tentu kita ikuti. Ini tidak ada. Tidak ada riwayat uh, Nabi berkorban untuk Hamzah yang sudah meninggal, Mus'ab bin Umair yang sudah meninggal, ya Ja'far bin Abi Thalib yang sudah meninggal, tidak ada. Apakah bisa disebut bersafar apabila saya bekerja di kapal pesiar selama beberapa bulan lamanya? Beberapa bulan mungkin nih. Ya apalagi pak kapal kan nggak mukim ya. Kapal jalan terus ya Berarti safar terus dia. Dan di kosor tentunya, ya, tidak selalu jama, tergantung keadaan. Bertakbir dalam sholat id, tangan diangkat atau tidak. Yang rojih tidak ya, karena memang tidak ada riwayat. Adapun membaca takbir tujuh kali dan lima kali, iya. Tetapi tentang diangkat, tidak ada dalil, maka kita menunggu dalil sebelum tegas jelas adanya dalil sahih sari maka kita tidak berbuat dulu kita tidak mengangkat e, tangan ada larangan puasa sunnah di hari Sabtu bagaimana dengan puasa Daud puasa pertengahan bulan 13 14 15 dan puasa Arafah yang jatuh pada hari Sabtu justru ini jawaban ya justru ini jawaban e, ketika Nabi melarang seseorang berpuasa di hari Sabtu, tetapi Nabi tidak berkomentar ketika beliau memerintahkan eh, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tentu ini akan menabrak hari Sabtu. Ya, dan beliau tidak berkomentar. Ya. Kemudian e, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa jangan engkau puasa hari Jumat sendirian. Tapi iringi dengan e, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sehari sebelum Jumat, Kamis. Sehari setelah Jumat, Sabtu. Wah, berarti ini jelas puasa hari Sabtu boleh. Berarti larangan puasa hari Sabtu tidak mutlak. Kalau memang hari Arafah jatuh hari Sabtu, nggak masalah. Kalau 13, 14, 15 jatuh hari Sabtu, nggak masalah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan larangan puasa di hari Sabtu mansuh, mansuh terhapus. Bagaimana kebiasaan anak kecil yang makannya berantakan? Apakah makanan yang terjatuh harus dimakan orang tuanya? Apa ada kifaratnya? Iya, sebagaimana dalil umum tadi. Kalau memang masih bisa dimakan, apalagi lantainya bersih, ya ambil. Tidak pantas langsung dibuang. Padahal lantainya bersih, bisa dipungut lagi. Ya, tentu kita ajarkan kepada anak-anak kecil eh, agar tidak eh, terjatuh-jatuh makanannya. Apakah bayi yang sudah berumur 2 tahun harus sudah disape? atau boleh tetap disusui lebih dari dua tahun. Uh, apa yang disebutkan eh, fi amaini ya dalam dua tahun wa fi soluhu fi amaini ini sekedar kobar ya secara keumuman uh, maka jika melebihi uh, tidak ada larangan jika pada awalnya kita tidak punya niat untuk berkurban tetapi pada hari hanya, hari Idul Adha dan hari Tasrik, kita berniat. Bagaimana hukum menggunting kuku dan memotong rambutnya? Ya, ketika ketika berniat, ya, ketika berniat. Uh, tidak ada uang sama sekali sehingga tidak ada harapan untuk bisa berkurban tahun ini ketika tanggal 1 Begitu tanggal 5 dapat rezeki tidak disangka-sangka. Ah, mulai tanggal 5 kita jangan menggunting kuku, jangan memotong rambut yang semuanya yang ada di badan dan seterusnya. Ya. Tapi jika kita berhusnudzon kepada Allah dengan mengharapkan uh, eh, rizki dari Allah, uh, kita tidak memotong kuku, rambut dan seterusnya mulai tanggal satu itu lebih baik. Ya. Eh, walaupun kita belum ada uang di tangan, ya, berharap bahwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, saya kira itu lebih baik. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, lalu ruh-ruh dikembalikan pada jasadnya masing-masing, apakah kondisi, kondisi jasad itu menyerupai keadaan usia ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya? Bila pertanyaan ini batil mohon diabaikan dan mohon. Uh, apa yang tidak dijelaskan oleh uh, eh, dalil maka kita tidak tahu. Yang ada dalil adalah di surga, ya. Yang ada dalil adalah di surga bahwa usia uh, sekitar 33 tahun. Ya, usia di mana manusia dalam keadaan yang terbaik. Ya, karena usia manusia dari bayi membesar, membesar semakin kuat, semakin kuat, semakin bagus, semakin sempurna. Nanti di usia tertentu yang dimaksud 33 tahun, ya sebagian riwayat 40 tahun, itu turun lagi, melemah lagi, menjadi buruk lagi. Nah, keadaan di surga adalah keadaan usia di mana yang terbaik. Nah, adapun bangkit dari kubur, Allah alam. Ya ketika tidak ada keterangan atau saya tidak tahu, maka kita tidak boleh uh, mengira-ngira. Wallahu a'lam. Yang sedikit tentang uh, zikir berjamaah, ya. Seluruh dalil-dalil tentang zikir berjamaah ini semuanya berdasarkan dalil umum. Semuanya berdasarkan dalil umum. Tidak ada dalil khusus yang dimaksud Nabi memimpin para e, jamaah sahabat berzikir subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah tidak ada. Yang ada dalil umum kan jatuhnya seseorang ke dalam bid'ah itu dengan dalil umum. Ya, dengan dalil umum tidak memperhatikan dalil khusus. Apa adapun dalil umum belum bisa dipakai ketika tidak diterangkan oleh dalil yang khusus misalnya fadhkurunnaha dzikran katsira berzikirlah dengan zikir yang banyak apakah dalil umum ini menunjukkan berarti banyak rame-rame banyak orangnya ini terlalu cepat menyimpulkan ya seperti la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah tidak akan terjadi hari kiamat hingga di muka bumi ini uh, sudah tidak ada lagi orang yang menyebut lafaz Allah Allah Allah. Ini disimpulkan bolehnya berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah saja ini pun terlalu cepat. Karena dan keliru tentunya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak secara khusus mencontohkan zikir Allah Allah Allah. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah melarang, mengharamkan zikir hanya dengan menyebut lafaz Allah Allah karena tidak ada pujiannya tidak ada pensuciannya tidak tahmid tidak tasbih maka harus ada pujiannya Allahu akbar atau subhanallah atau la ilaha illallah maka zikir Allah Allah saja tidak boleh ya intinya bahwa zikir berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang habis sholat atau di luar sholat, ini jelas bid'ahnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.